dari radio show Beyond Radio bekerja sama dengan Praktikat Studio dengan bangga mempersembahkan Ayo, buktikan tadi. Kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Ah, lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadarku Suma Dewi, Pelangi di atas gelagah wangi. atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit semangat! kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kangkara murka. Kita hancurkan Majapahit. Terus! Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tijab. Teknik dan montase. Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. bimbingan Kanjeng Sunan Bonang setiap selesai sholat subuh. Akhirnya, Empu Janardana berhasil memahami ajaran Islam. Walaupun pemahamannya itu baru pada tingkat permulaan. Suatu pagi, selesai sholat subuh, para santri bubaran meninggalkan masjid. Sementara Empu Janardana dan Naradipa menghampiri Kanjeng Sunan Bonang yang sudah duduk bersila menunggu. Pada kesempatan itu, Empu Janardana menanyakan beberapa hal tentang ilmu fikih. Ampun Kanjeng Sunan, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Silakan, Tuan Janardana. Apakah ilmu fikih ada ketentuan-ketentuannya? Ada. Ilmu fikih mempunyai lima tingkatan hukum yang harus dijadikan ukuran oleh seorang muslim dalam hidupnya. Kelima hukum itu ialah satu disebut fardu atau wajib. Ialah sesuatu yang harus dilakukan. Siapa yang melakukan mendapat pahala dan yang tidak melakukan mendapat hukuman. Dua disebut sunnah atau mustahab, ialah yang baik dilakukan. Siapa yang melakukan mendapat pahala dan yang tidak melakukan tidak mendapat hukuman. Ketiga disebut mubah, ialah apa saja yang diperbolehkan. Siapa yang melakukan tidak mendapat pahala, dan yang tidak melakukan tidak mendapat hukuman. Keempat disebut makruh, ialah segala sesuatu baik tidak dilakukan. Yang melakukan tidak mendapat hukuman, sebaliknya yang tidak melakukan mendapatkan pahala. Kelima disebut haram. Ialah segala sesuatu yang terlarang. Yang melakukan mendapatkan hukuman dan yang tidak melakukan mendapat pahala. Itulah lima ketentuan hukum yang terdapat dalam ilmu fikih. Ampun Kanjeng Sunan. Saya ingin mendapat penjelasan lebih jauh mengenai sholat. Uh, baik, Tuan. Di tanah Jawa ini, sholat juga disebut sembahyang, yang artinya menghadap pada Allah. Sholat dapat dilakukan di mana saja, asal di tempat yang bersih. Orang yang melakukannya juga harus bersih. Dan setiap sholat, umat muslim harus menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat. Ada dua macam sholat ada sholat fardu, artinya sholat wajib. Dan ada pula sholat sunnah, artinya kalau dikerjakan dapat pahala, tapi kalau tidak dikerjakan tidak ada hukumannya. Sholat far atau fardu adalah sembahyang lima waktu, yaitu yang wajib dilakukan lima kali dalam setiap hari oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Coba, Mas Mansur, sebutkan sholat fardu sembahyang lima waktu urut-urutannya. Baik, Kanjeng Sunan. Pertama, sholat duhur. Lalu, sholat asar. Sholat maghrib. Sholat isya. Dan terakhir, sholat subuh. Nah, itu tadi contoh sholat fat atau sholat wajib. Adapun sholat sunnah diantaranya sholat taraweh yang dilakukan setiap bulan Ramadan sesudah sholat isya. Dua sholat rawatib, yaitu sholat sebelum dan sesudah sholat fardu. Ketiga, sholat minta hujan, sholat waktu gerhana, sholat duha, dan lain-lain. Keempat, sholat id, yaitu sholat bersama merayakan Hari Raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal dan Hari Raya Idul Adha tanggal 10 you. Begitulah, hampir setiap selesai sembahyang subuh, Empu Janardana menimba ilmu dari Kanjeng Sunan Bonang tentang ajaran-ajaran agama Islam. Semakin lama, semakin bertambah pengetahuannya dan semakin luas wawasannya. Di samping juga semakin dalam pemahamannya. Dan sebagai ucapan terima kasih, dia dengan tulus dan ikhlas membantu Naradipa alias Mas Mansur mengerjakan tugas-tugas kebersihan Masjid Ngampel dan sekitarnya. Dia bekerja sangat rajin dan tekun tanpa pamrih. Hal itu rupanya menarik perhatian Raden Patah secara khusus. Maka suatu hari, selesai sembahyang Jumat, Empu Janardana dipanggil menghadap. Dengan ditemani Mas Mansur, dia pun buru-buru menemui cucu mantu Kanjeng Sunan Ngampel Denta di ruangan pendopo masjid. Di sana, Raden Patah sudah menunggu bersama Abu Kaum dan Syekh Jumbo. Mari sini, Tuan Janardana. Oh, Daulat Gusti Patah. Bagaimana perkembangan Tuan sekarang? Apakah masih ada yang diragukan tentang ajaran Islam? Hati saya semakin hari semakin mantap, Gusti. Penjelasan yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Bonang dapat saya terima dengan gamblang. Ternyata Islam memang mempunyai keunggulan-keunggulan. Islam itu agama suci kalau ada yang tidak beres, pasti salah penerapannya atau salah orangnya, bukan ajarannya. Di dalam kitab Al-Quran sudah dijabarkan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Nah, sebagai kaum Muslimin, kita harus taat, harus patuh menjauhi setiap larangan dan mengerjakan setiap apa yang diperintahkan. Islam juga mengajarkan hidup mapan serta teratur. Di samping itu, Islam juga menganjurkan hidup secara bersih dan sehat. Sebab bersih itu sendiri merupakan bagian daripada iman. Kalau kamarnya kotor, halaman rumahnya semrawut, bagaimana hati dan pikirannya tidak ikut kotor dan semrawut? Bagus. Saya senang sekali mendengar pengakuan Tuan Janardana yang tulus. Ketahuilah Tuhan, bahwa semua itu terjadi karena hidayah dari Allah. Tanpa hidayah, Tuhan tidak akan pernah bertemu dengan Mas Mansur, tidak akan pernah sampai ke Masjid Kampel, apalagi sempat berguru pada Kanjeng Sunan Bonang. Benar Gusti, saya merasakan apa yang saya alami merupakan karunia yang luar biasa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berjanji tidak akan menyia-nyiakan karunia ini. Tapi bagaimana caranya agar saya bisa secara resmi diakui sebagai seorang muslimin, Gusti? Apakah ada syarat-syaratnya? Ada Tuan Janardana. Syarat itu pasti ada. Pertama, Tuan Janardana harus mengucapkan ikrar yang namanya syahadat. Dan setelah itu, Tuan Janardana harus dikitan. <laughs> Tuan tahu artinya kitan? Oh, tahu Gusti. Kanjeng Sunan Bonang sudah menjelaskannya. <laughs> Kalau begitu, kalau memang Tuan sudah merasa siap, Tuan boleh datang menemui Abu Kau. Di Ngampel Denta ini, dia biasanya yang bertugas mengkitan orang. Datang saja ke rumah saya, Tuan Janardana. Ajak Mas Mansur. Sekalian dia nanti akan duduk sebagai saksi. Benar, Tuan Janardana. Saya akan menemani Tuan selama di hitan. Baiklah. Sekarang ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Khususnya pada Mas Mansur. Saya siap menjalankan perintah Gusti Patna. Nah, dengar baik-baik Mas Mansur. Ada tugas penting untuk kau camkan. Inggi Gusti. Tadi pagi, saya sudah melapor pada Eyang Sunan Ngampel bahwa kita siap untuk berangkat menuju alas Gelagawangi. Saya katakan bahwa jumlah kaum mukmin yang akan ikut dalam perjalanan sejarah ini kurang lebih 84 keluarga. Mereka terdiri dari suami istri, anak-anak, dan sebagian ada yang membawa sanak famili. Kalau dihitung kepala, kurang lebih jumlah kita semua nanti ada 460 orang. Nah, ini jumlah yang tidak kecil, Mas Mansur. Lalu Gusti Patah akan berangkat kapan? Saya sudah merundingkannya dengan Sunan Ngampel, Ramanda Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Kakanda Sunan Gundung. Kami semua bersepakat bahwa memang sebaiknya kita segera berangkat. Mungkin pekan depan kita sudah bisa meninggalkan ngambil denta. Wah, pekan depan itu tinggal beberapa hari lagi, Gusti Patah. Iya, kita juga harus segera bersiap-siap, Kakang Abu Kaum. Semuanya harus segera siap memenuhi amanah suci ini. Dan ada satu hal yang harus dicatat. Tidak lama lagi, kita akan menjalankan ibadah puasa. Benar, Gusti. Bulan Ramadan hampir tiba. Karena itulah Mas Mansur. Kemungkinan besar bulan Ramadan akan jatuh pada saat kita sedang dalam perjalanan menuju Gelagawangi. Jadi kemungkinan besar rombongan kita nanti akan menjalankan ibadah puasa sambil menempuh perjalanan panjang. Karena itu Mas Mansur, di tengah perjalanan nanti, pada saat kita sedang menjalankan ibadah puasa, kaulah yang kutugasi menyiapkan makanan dan minuman untuk berbuka dan untuk santap sahur. Ini bukan tugas yang ringan. Karena itu, kau harus mencari teman beberapa orang santri yang bisa melancarkan tugas-tugasmu nanti. Baik, Gusti Patah. Saya siap menjalankan tugas itu, dan mudah-mudahan saya diberi kemampuan. Eh, uh, bagaimana dengan Tuan Janardana? Apakah dia akan ikut serta dalam perjalanan panjang ini, Gusti? Kalau soal itu, dia sendiri yang harus memutuskannya, Mas Mansur. Uh, bagaimana Tuan Janardana? Ampun Gusti. Kalau sekiranya Gusti berkenan, saya akan ikut dalam perjalanan. Saya akan mengabdikan sisa-sisa hidup saya untuk Gusti Patah, dan saya berjanji akan bekerja sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat Islam. Tapi saya mohon hendaknya sebelumnya saya dihitan. Jangan khawatir Tuhan. Besok. Besok pagi-pagi sekali. Harap Tuhan mandi keramas. Setelah itu kenakan kain sarung dan ajak Mas Mansur pergi ke rumah saya. Di sana nanti Tuhan akan saya hitan. Oh, terima kasih Tuhan Abu Kaum. Setelah dihitan, setelah resmi menjadi seorang muslimin, barulah hati saya merasa lega. Baiklah. Saya kira cukup Mas Mansur. Ingat, cari beberapa orang santri yang bisa bekerja dengan cepat, agar tugas-tugasmu nanti di tengah perjalanan tidak tercecer. Baik, Gusti Patah. Saya akan menjalankan segala perintah Gusti dengan rasa tulus, ikhlas, dan gembira dalam hati. Maka demikianlah, seperti yang diceritakan dalam serat babat Tanah Jawi, atas usul Sunan Ngampel, Akhirnya, Raden patah dengan diiringkan para santri pengikutnya, mengadakan perjalanan panjang dari Ngapel Denta menuju Alas Gelagah Wangi. Empu Janardana yang baru lima hari di Khitan ikut dalam rombongan. Dia naik kuda perlahan-lahan bersama Mas Mansur. Sementara keluarga Mas Mansur naik gerobak bersama para wanita dan anak-anak yang lain. Rombongan terus berjalan ke arah barat. Hampir seharian rombongan menyusuri jalanan berbatu di desa-desa dan bahkan mengitari pinggang di beberapa buah bukit. Ikut serta dalam rombongan itu, Kanjeng Sunan Bonang dan keluarganya. Kanjeng Sunan Derajat juga dengan keluarganya. Abu Kaum dan Syekh Jumhur. Rata-rata mereka membawa keluarga masing-masing Jumlah mereka seluruhnya 458 orang, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Di hari pertama perjalanan itu, semua tampak ceria, dan mereka melangkah dengan penuh semangat. Menjelang matahari terbenam, Raden Patah memberitahu pada Abu Kaum bahwa rombongan harus istirahat. rombongan dari kuda dan cepat pasang kemah. Para santri semuanya, cepat pasang tenda. Rombongan Raden Patah istirahat di pinggiran desa Song Putri beberapa buah tenda sudah selesai dipasang. Wanita dan anak-anak istirahat sambil makan dan minum. Saat itu, Raden Patah juga sedang istirahat setelah selesai sholat maghrib bersama Sam. Tiba-tiba, ia memberikan isyarat pada Mas Mansur dan Empu Janardana yang sekarang memperoleh nama baru Abdul Rahim. ada dua orang mengintai tenda kita. Oh, Gusti istirahat saja. Biar saya mengurusi mereka. Janardana segera melompat dan tubuhnya menghilang di balik pepohonan. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-55 serial Sandiwara Radio, Pelangi di atas Gelagah Wangi, yang kali ini didukung oleh para pemain Suryadin sebagai Sunan Bonang, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Nanang sebagai Raden Patah, Iwan Dahlan sebagai Naradipa, Bambang Jeger sebagai Abu Kau, Dedi sebagai Syekh Jumhur, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Siapa para pengintai itu? Dan apa yang akan dialami rombongan Raden Patah? Saudara pendengar, silakan mengikuti kisah selanjutnya pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Di antara semerbak bunga.